Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan berupa kesempatan kepada kita. Kesempatan yang besar untuk melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra Allah taala berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja dan kepada orang tua kalian berbuat baiklah dan ketika orang tua kalian dalam keadaan sudah berumur di dalam pengawasanmu, di dalam perlindunganmu, maka jangan ucapkan ah, uf, cis, walatan harhuma dan jangan pula menghardiknya wa kullahuma kaulan karima tetapi ucapkanlah kepada keduanya terhadap mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Akhwan fidin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ketika mereka mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antara mereka masih hidup agar mereka mempergauli mereka, berbuat baik kepada mereka dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib atas setiap seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa Allah taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabnis sabil. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kepada orang tua kalian berbaktilah. Berbuat baiklah dan juga karib kerabat kalian. Dan juga orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin, dan juga tetangga dekat, demikian juga tetangga jauh, dan juga teman sejawat dan ibnu sabil. Ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba, seorang anak setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepadanya dan untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepadanya, apa selanjutnya Allah sebutkan agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Sebelum melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka yang pertama dan yang utama adalah berbakti kepada orang tuanya. Ikhwafidin azani Allah Demikian juga Allah Ta'ala berfirman. Ya. Wa insana biwalidayhi husna. Dan kami mewajibkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ayah dan juga kepada ibunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengiringkan tauhidullah dengan berbakti kepada orang tua. Sehingga ini adalah merupakan suatu kewajiban yang sangat besar bagi seorang anak kepada orang tuanya agar mereka betul-betul memperhatikan pergaulannya dengan orang tua mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Sekarang apakah yang disebut dengan al-ihsan? Kebaikan yang harus kita berikan kepada mereka. Al-ihsan adalah menyampaikan kebaikan. Berbakti kepada mereka dengan menyampaikan kebaikan terhadap mereka. Apakah kebaikan lisan kita? ataukah dengan kebaikan perbuatan kita kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Atiyah rahimahullah taala bahwasanya wajib atas seorang hamba ya untuk mentaati orang tuanya di dalam perkara mubah sekalipun di dalam perkara mubah wajib mentaati mereka wajib menjalankan perintah mereka dan menjauhi larangan mereka selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut al-ihsan. Dan sebaliknya apa yang disebut dengan uquq? Al-uquq durhaka kepada orang tua. Yaitu menyampaikan atau memberikan gangguan kepada orang tuanya dengan perbuatan ataupun dengan lisannya. Lisannya tidak bisa dijaga. Sehingga sangat mudahnya mencela orang tuanya mengejek, mencibir, menjatuhkan kewibawaan orang tuanya, mengucapkan ah, cis, dan lain sebagainya. Ya, yang sampai membuat hati orang tuanya sakit, pedih. Yang sampai membuat hati orang tuanya tidak menerima, bahkan sampai murka. Wal Ini adalah al-uquq, Demikian juga al-uquq yang diberikan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya seperti memukulnya atau menendangnya atau bahkan sampai tingkatan membunuhnya. Wal billah. Iyadzan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Durhaka kepada orang tua merupakan salah satu bentuk dosa besar minal kabair dosa besar disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam setelah dosa kesyirikan kemudian beliau menyebutkan al uquq uququ al walidain durhaka kepada orang tua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala keutamaan seseorang keutamaan seorang anak di dalam berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, bahwa berbakti kepada orang tua merupakan atau di antara amalan kebaikan yang paling afdolnya sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdol. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu bertanya kembali. Kemudian amalan apakah lagi? Kemudian amalan apa lagi wahai Rasulullah setelah itu? Kata Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian bertanya kembali, amalan apa lagi wahai Rasulullah setelah itu? Al jihad fi sabilillah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Sehingga berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling afdol di antara amalan yang paling afdol sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Dan yang kedua adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala berada pada keriduan orang tua. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba disebabkan orang tuanya ridho kepadanya. Dengan perbuatan baiknya kepada orang tuanya, orang tuanya ridho, lapang hatinya. Allah pun bisa menjadi ridho dengan sebab berbaktinya dia kepada orang tuanya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma Rasul alaihi salatu wasallam bersabda Ridho Rabb fi ridho walid wa sukhtuhu fi sukhtil walid Rahul Bukhari wa Muslim kata Rasul SAW keriduan Allah Subhanahu wa taala berada pada keriduan orang tua dan kemurkaannya berada pada kemurkaan orang tua. Sehingga khafidin azam ya Allah wa iyyakum. Hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan perbuatan kita. Yang sampai pada akhirnya membuat orang tua murka, nggak suka, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Karena bisa menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Waliyadzubillah. Hadis tadi dikeluarkan juga oleh Al-Imam bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Keutamaan yang ketiga. Bahwasanya dengan berbakti kepada orang tua kita. Maka bisa menjadi sebab dimudahkannya semua kesulitan yang ada pada kita. Dimudahkannya urusan-urusan kita. Tidakkah kita, tidakkah kita ingat dengan satu riwayat Sebagaimana disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam al Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika tiga pemuda dalam keadaan berjalan beriringan, tiba-tiba hujan lebat. Akhirnya mereka pun pergi ke kaki bukit dan masuk ke dalam suatu gua. Ya. Tiba-tiba batu yang sangat besarnya jatuh dan menutup pintu gua tersebut. Hampir-hampir mereka binasa. Kemudian di antara mereka mengatakan, marilah kita berdoa dengan menyebutkan kebaikan yang kita pernah lakukan. Bertawasul dengan amalan soleh. Dan ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Disyariatkan. Kemudian orang pertama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, Sesungguhnya aku memiliki bapak dan ibu. Dan aku memiliki istri dan anak-anak. Setiap hari setelah aku pulang menggembalakan hewan-hewan ternakku, aku senantiasa memerah susu hewan ternakku untuk kedua orang tuaku. Suatu ketika aku dalam keadaan jauh dari tempat penggembalaan hewanku. Ya. Sibuk untuk mencari makan untuk hewan ternaknya sampai jauh. Sampai aku datang larut malam dan aku mendapati kedua orang tuaku dalam keadaan sedang tidur. Kemudian aku pun tetap memerah susu hewan ternakku untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku. Aku berdiri di dekat kepalanya, menunggu orang tuaku bangun dari tidurnya. Dalam keadaan anak-anakku menangis merengek meminta susu tersebut dan aku tidak berikan. Terus aku menunggu sampai pagi hari kedua orang tuaku terbangun dari tidurnya. Kemudian aku berikan susu tersebut kepada mereka dan kemudian mereka pun minum susu yang aku perah tadi. Setelah itu aku berikan sisanya kepada anak-anakku. Wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun meminta kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigaa wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Wahai Allah, ya, kalau seandainya apa yang aku sudah lakukan karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah pintu gua ini. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut akhirnya pintu gua tersebut pun terbuka sedikit tetapi mereka masih belum bisa untuk ter keluar dari gua tersebut. Allah mengabulkan doa orang tadi. Ya, dengan sebab dia berbakti kepada kedua orang tuanya, senantiasa memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Setiap hari memberikan susu dan makanan untuk orang tuanya. Sampai pun dalam keadaan orang tuanya tidur, ya, dia tunggu sampai orang tuanya terbangun. Dari malam hingga pagi dia tunggu sampai orang tuanya terbangun. Memegang gelas yang di sana ada susu yang akan diberikan kepada orang tuanya. Ya, ahlul ilm menyebutkan bahwasanya ya, berbakti kepada orang tua bisa menjadi sebab seseorang akan dimudahkan urusan-urusannya ketika di dunia. Fadilah yang keempat. yaitu dengan berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Menjadi sebab dilapangkannya rizkinya. Dibentangkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Man ahabba an yubsatur fi rizkihi. Wa yunsa'alahu fi atharih fal yasil rahimah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang suka dibentangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimah. Maka sambungkanlah silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi adalah karib kerabat saudaranya. Terlebih lagi adalah orang tuanya. Ketika seorang anak walaupun dia dalam keadaan sudah berpisah dengan orang tuanya, sudah berkeluarga, tetap dia menjalin silaturahmi, datang, menengok, menjenguk orang tuanya, memberikan kebutuhan-kebutuhannya, membantu apa yang memang diperlukan dan lain sebagainya. Maka ini pun menjadi sebab Allah akan lapangkan, Allah akan luaskan rizkinya untuk hamba tadi. Yang kelima, bahwasannya dengan seseorang atau seorang anak berbakti kepada orang tuanya bisa menjadi sebab orang tersebut dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang riwayat ketika Rasul alaihi salatu wassalam bertanya ketika mendengar suara seseorang di dalam surga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Suara siapa ini?" Maka dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Harithah ibnu Nu'man radhiyallahu taala anhu. Dia adalah Al-Harithah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kadzalikumul birru, kadzalikumul birru. Dia masuk ke dalam surga dengan sebab berbaktinya dia kepada orang tuanya. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kesempatan yang besar untuk kita seluruhnya Ketika kita mendapati orang tua kita masih hidup atau salah seorang di antara mereka masih hidup, pakai kesempatan ini untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala di antara perbuatan-perbuatan durhaka kepada orang tua yaitu memberikan gangguan kepada mereka dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita sehingga akhirnya mereka merasa terganggu merasa tersakiti merasa sakit hatinya. Demikian juga dengan mengucapkan ah. Apa sih? Cis dan lain sebagainya. Tidak boleh. Itu termasuk bentuk kedurhakaan kepada mereka. Demikian lagi dengan membentaknya, menghardiknya, mencelanya, lebih-lebih lagi. Mengucapkan ah saja tidak boleh, apalagi membentaknya, menghardiknya, kelewatan batas. Ya. Demikian juga di antara alukuk bil walidain adalah bakhil, kikir, pelit kepada orang tuanya, penuh dengan perhitungan. Ya. Padahal orang tuanya dalam keadaan membutuhkan. Ya. Tetapi dia seakan-akan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi pada mereka. Nggak mau peduli. Ya. Sehingga ini adalah perbuatan atau diantara perbuatan durhaka kepada orang tua. Tidak mau menginfakkan hartanya walaupun sedikit. Kalaupun memberi penuh dengan perhitungan, aduh gimana nih? Ini untuk ini, untuk itu, untuk jalan-jalan dengan keluarga dan lain sebagainya. Penuh perhitungan. Tetapi kalau untuk orang lain, untuk anak istrinya, apapun diberikan. Giliran untuk orang tuanya, pikir-pikir terlebih dahulu. Dihitung-hitung dulu. Waliyadubillah. Yang berikutnya, bermuka masam kepada mereka. Mukanya selalu ditekuk. Gak pernah menampakkan keceriaan, kebahagiaan, keridoan dengan apa yang telah diberikan orang tuanya bermuka masam, selalu nggak ridho dengan apa yang telah diberikan oleh mereka. Ya, kecut. Ya. Tidak tersenyum, bahagia, apalagi membuat tertawa orang tuanya. Bermuka masam bagaimana mungkin membuat orang tuanya tertawa, bahagia. Ini pun termasuk dari ukukul waliday. Ya. Demikian juga di antara perbuatan durhaka kepada orang tua adalah menyuruh orang tua Bu, tolong bu, itu cuciin baju saya. Ya, Umi, tolong sapuin ya di bagian depan. Ini termasuk al-uquq, durhaka kepada mereka. Ya, tolong baju saya kotor dicucikan. Ya, tolong ini, tolong ini. Ya, walaupun dengan kata tolong, menyuruh itu namanya. Ya. Lebih baik kita yang capek daripada orang tua yang capek. Apa yang menjadi pekerjaan orang tua Selama kita mabuk kerjakan. Pahala besar, surga. Balasannya nggak tanggung-tanggung surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya adalah menyebarkan kejelekan orang tua kepada banyak orang, kepada teman-temannya, tetangganya. Oh, orang tua saya memang seperti ini. Ya seperti itu, ini dan sebagainya dijelek-jelekan. Aib orang tuanya. Waliyadzubillah. Ini pun termasuk dari durhaka kepada orang tua. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membawa sesuatu, membawa kemungkaran ke dalam rumah. Alat musik, sesuatu yang haram, ya, alat-alat yang haram dibawa ke rumah. Dipakai dan digunakan di hadapan mereka. Kalau mungkin sekarang HP Android, ya, Sengaja dia membelinya entah dari mana padahal orang tua tidak memberi dan tidak ridho. Tetapi dia dengan sengaja membeli dan lain sebagainya dengan cara apa? Wallah alam bisop. tetapi dibawa pulang ke rumah ditunjukkan kepada orang tuanya sehingga ketika disuruh diam ketika disuruh marah ya ketika diomongin nggak bisa menerima nasihat hati-hati ya hati-hati Hati-hati dari kemurkaan orang tua. Bisa menjadi bencana baginya di dunia ataupun di akhirat. Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadubillah. Yang berikutnya adalah lebih taat kepada istrinya dibandingkan kepada orang tuanya. Lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Ya. Orang tuanya membutuhkan ini, kata istrinya jangan, akhirnya nggak diberi. Padahal orang tuanya membutuhkan. Atau bahkan ada yang lebih parah. Dengan sebab istrinya, seorang suami mengusir orang tuanya dari rumahnya. Karena ucapan dan bisikan si istrinya. Waliyahubillah. Ya. Yang berikutnya adalah malu untuk mengakui kedua orang tuanya. Ya. Malu di hadapan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kalau dia adalah orang tuanya. Ya, Malu untuk mengakui. Dia ngumpet. ketika ada orang tuanya, dia ngumpet. Mungkin karena orang tuanya miskin. Mungkin orang tuanya buruk rupa. Sehingga dia merasa malu. Mengakui dia adalah orang tua saya. Kalau melihat orang tua teman-temannya cantik, cakep, gagah, kaya, punya jabatan, melihat orang tuanya miskin mungkin dan lain sebagainya sehingga akhirnya dia malu hati-hati durhaka kepada orang tua ya wal'iyadzubillah Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Di antara perbuatan baik kepada orang tua adalah bergaul dengan mereka dengan kebaikan. Ya. Berbuat baik kepada orang adalah sedekah. Terlebih lagi adalah apa yang kita berikan. Kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Lebih-lebih lagi sedekahnya bisa berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah berkata lembut kepada mereka. Dengan ucapan yang sopan. Abi, Umi, mohon maaf. ya Saya tidak bisa membantu sekarang. Saya mau pergi, ada keperluan. Misalkan seperti lemah lembut, baik. Tutur katanya. Enak didengar. Dan enak di hati. Tidak menyakiti hati orang tuanya. Walaupun sampai pun dia dimarahi oleh orang tuanya, tetap dia berlaku lembut, berkata lembut, Iya abi, umi, saya salah. Saya minta maaf. Ini anak yang soleh. Tidak lantas kemudian membangkang, dimarahin, membangkang. Durhaka. Waliyadubillah. Yang berikutnya adalah tawadu kepada mereka. Rendah hati. Ya. Tidak menyombongkan diri walaupun kita mungkin kaya, memiliki jabatan, memiliki kedudukan. Tetap tawadu di hadapan mereka Wahfid lahuma janahad hadzulli minar rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh rasa kasih sayang. Tawadu. Ya, tetap tawadu di hadapan mereka. Tidak sombong. Tidak berbangga diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Karena Allah sebutkan sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hamba yang sombong dan membanggakan diri mereka. Ya. Yang berikutnya adalah berinfak untuk mereka. Memberikan infak untuk mereka. Apa yang kita sudah dapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dari rizki yang baik, yang halal. Infak harta kita untuk mereka, infakkan harta kita. Walaupun mungkin apa yang kita bisa berikan untuk mereka hanya sedikit karena kita tidak mampu misalkan ini di hati mereka bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan. Membuat hati orang tuanya ridho. Karena orang tua bisa melihat dan menilai kemampuan anaknya. Anaknya kaya, miskin, sedang, dan lain sebagainya. Bisa menilai. Sehingga ketika anaknya datang saja, membawa oleh-oleh walaupun sedikit, orang tua akan bahagia, senang, gembira. Karena orang karena anaknya berbakti kepadanya karena anaknya memperhatikannya. Ya. Walaupun hanya sedikit. Infak untuk mereka. Terlebih lagi ketika kita mampu dan mereka membutuhkannya. Terlebih lagi berinfak, sedekah untuk mereka. Dan ini adalah sedekah yang di antara sedekah yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya, untuk karib kerabatnya. Ya. Dan juga di antara berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya adalah mendoakan mereka Wa qurrabbir kama rabbayani saghira. Anak yang baik pasti akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Mendoakan afiah, keselamatan, kesehatan, ampunan, rahmat, hidayah, surga. Pasti anak yang soleh. Di saat sholatnya, ketika dia sujud, di saat dia dalam keadaan tasyahud akhir, sebelum salamnya, di saat waktu-waktu yang makbul, di sepertiga malam terakhirnya, di saat-saat setelah adan dan sebelum iqamah, mengangkat kedua tangannya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Ini adalah amalan anak soleh dan mereka anak-anak yang soleh pasti tidak akan lupa terhadap orang tuanya pasti ya dia akan mengiringi doa-doanya dengan mendoakan untuk orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di saat orang tua dalam keadaan sudah meninggal semua, maka bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah ketika kita pernah melakukan dosa kepada mereka di masa hidup mereka. Betul-betul menangis di hadapan Allah menyesal dengan perbuatan yang pernah dia lakukan kepada orang tuanya. Ya. Dan mensolatkan mereka ketika mereka meninggal dunia. Dan mengiringi mereka sampai ke liang kuburnya. Ini adalah di antara amalan baik seorang anak. Yang soleh kepada orang tuanya. Ya. Dan juga mendoakan mereka ampunan, rahmat, hidayah, surga untuk mereka. Mendoakan kebaikan-kebaikan. Ya, dan juga menunaikan wasiat-wasiat mereka. Menunaikan wasiat-wasiat mereka ketika mereka tiada. Dan juga untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang berikutnya adalah menyambung silaturahmi terhadap orang-orang yang orang tua kita menyambung silaturahmi itu. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau sedang menaiki keledainya bersama sahabatnya datang seorang Arabi kemudian Abdullah bin Umar mengatakan atau bertanya kepadanya apakah engkau anaknya fulan betul kemudian beliau pun memberikan keledainya dan memberikan imamahnya kepadanya kemudian para sahabat yang lain bertanya wahai Abdullah Kenapa engkau melakukan hal itu? Kemudian beliau pun menyampaikan bahwa dia, bapak dia adalah sahabat Umar, ayahku. Sehingga aku menjalin hubungan silaturahmi dengan keturunannya. Dan ini merupakan salah satu bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Menyambung silaturahmi terhadap orang-orang yang orang tua kita menyambung silaturahmi dengan mereka. Ya. Semoga apa yang disebutkan bisa memberikan manfaat untuk kita seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah wa li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. shalah.